Faya al ikhwani wa khatib bin azakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati orang-orang yang beriman Orang-orang yang bertakwa Iza zukirallahu wajilat qulubuhum Apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum tergetar hatinya Wa idza tuliyat alaihim ayatu dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya hum imana maka imannya semakin bertambah. Maka jika ayat-ayat tentang azab maka para sahabat menangis. Bahkan ada yang kharru sujjadan wa apabila salat dibacakan ayat-ayat tentang neraka. Tidak hanya menangis, maka lututnya gonteng. Gemetar badannya khurubu. Sujada wabukia dia jatuh tersujud dan menangis. Ada yang pingsan. Ya. Jadi imannya bertambah. Semakin besar imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka rasa cintanya kepada Allah memuncak rasa takutnya kepada Allah memuncak rasa mengharapnya kepada Allah Ta'ala memuncak tidak berharap kecuali hanya kepada Allah tidak takut kecuali hanya kepada Allah tidak cinta kecuali hanya kepada Allah maka apabila dibacakan ayat-ayat Allah tentang neraka, maka seolah-olah neraka ada di hadapannya. Apabila dibacakan tentang surga dengan isinya, maka sahabat langsung memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan saya Doakan kami semua para sahabat ya Rasulullah sebagai ahli surga. Maka Rasul jawab, anda termasuk ahli surga. Yang lain juga ikut saya ya Rasulullah. Anda telah didahului oleh dia, oleh kasah. Nah, itu gitu. Ya, nah ini. Jadi harapannya besar. Ya, kenapa bisa timbul demikian? Ya, sedangkan kita umat akhir zaman ini sulit untuk nangis saja apabila dibacakan sulit ya apalagi tergetar apalagi seolah-olah neraka di hadapannya seolah-olah surga di hadapannya yang dimana semua keimanan ini, perasaan ini bisa menimbulkan semangat untuk beribadah. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah itu dilaksanakan semuanya. Obliya bakdia dilaksanakan, Tahiyatul Masjid dilaksanakan, semuanya dilaksanakan. Ya. Apa rahasianya? Apa sebabnya yang bisa menjadikan demikian ini? Sebabnya satu. Yakni makrifatullah, kenal Allah. Ini, ini yang paling penting. Ya. Mana mungkin seseorang bisa mencintai Allah, bisa takut kepada Allah, bisa mengharap kepada Allah kalau tidak mengenal Allah. Maka kalau kenal Allah, dia akan cinta. Maka di dalam syair yang sering ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ya, itu man liman yuhibbul muti orang yang cinta kepada yang dicintai ya itu taat melahirkan ketaatan Ya, karena apa? sangat cintanya. Kalau orang cinta kepada seorang wanita, maka permintaannya wanita itu akan dituruti. Karena saking cintanya. Ya. Dan apa? Setiap hari kepingin ketemu. Setiap hari kemungkinan berbicara. Sehingga semangat untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran tidak pernah putus setiap hari. Dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak pernah jemu justru semakin bertambah sehingga apa? Tidak bisa lepas dari bacaan Quran, tidak bisa lepas dari sholat, maka tempatnya di mana masjid? Maka kalau hati ini sudah terikat oleh masjid, Allah kasih banyak fadilah. Ya. Nanti Allah akan naungi ketika dibangkitkan di badan maksa, ketika matahari didekatkan cuma berapa mil. Bayangkan jauhnya sekarang ini ber yakni juta-juta kilometer ini aja panasnya bukan main. Ya ini cuma didekatkan di badan maksa, Ya. Manusia masing-masing bangkit dengan keringatnya sesuai dengan nama ada yang tenggelam, ada yang seleher ya ada yang selutut yauma la dhilla illa dhillu di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah semuanya resah semuanya bunda sehingga seorang anak lupa orang tuanya ya bahkan ibu lupa kepada anaknya sudah tidak kenal semuanya Nah, eh, itu iya. demikian. Jadi kecuali orang yang dinaungi ya, orang yang dapat naungan dari Allah itu diantaranya rojulun kolbu mu'allakun bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya tertambat di masjid. Kenapa tertambat di masjid? Karena rindu akan membaca Al-Quran. Rindu akan membaca Al-Quran. Setiap saat ya rindu untuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah tahiyatul masjid semua sholat-sholat sunnah dilaksanakan ini semua dorongannya dari mana bisa timbul rasa cinta bisa timbul rasa takut maka kalau takutnya kepada Allah semakin besar jangankan yang haram yang mendekati perbuatan haram tidak mau. Maka banyak ayat-ayat yang melarang perbuatan haram pakai kalimat mendekati wala taqrabu zina wala taqrabul fawahish. Ya. Jangan kalian mendekati zina, perbuatan faksa, mungkar, mendekati saja tidak boleh. Maknanya apa? Sarana dan prasarana yang menyebabkan maksiat itu haram. Contohnya apa? Memandang. Memandang wanita yang bukan mahrumnya Ya, kalau memandang jamaah ya tidak apa-apa. Ya, Eh, itu memandang wanita. Kalau laki-laki ketemu wanita di dalam Al-Qur'an apa? Liyaquddu min absorihi Hendaklah mereka laki-laki yang beriman itu menundukkan pandangannya di hadapan wanita yang bukan mahrum mahram wayaqfadu furujahum dan hendaklah menjaga farjinya, kemaluannya. Itu. Karena apa ini mendekati jalan mendekati perzinahan maka diharamkan. Wanita harus ada di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau wanita keluar rumah dihiasi oleh setan. Idza kharajatil mar'atu min baitiha istasrafat musyayatin. Rasul bersabda, apabila wanita keluar rumah maka dijadikan indah oleh setan. Ya. Makanya keluar rumah wanita ada syaratnya. Kalau jarak dekat harus nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tapak tangan. Kalau jarak safar harus ditemani makhluk, nggak boleh sendirian. Ya, karena ini pintu-pintu fitnah jangan mendekati perbuatan zina. Maka orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang takut kepada Allah Ya, mereka apa? Tidak mau mendekati. Dan orang yang takut hanya kepada Allah tidak akan takut kepada selain Allah. Ya, ketika para sahabat mendengar kalau Persia dan Romawi mau menyerang, ya, pada waktu itu kondisinya umat Islam nggak ada apa-apanya ya persenjataannya kalah, pasukannya kalah, nggak ada apa-apanya sudah. Sehingga orang-orang munafik, orang-orang munafik mereka itu gembira kalah mendengar Persia mau nyerang umat Islam. Tampok konyo ya, rasa no kalau bahasa sekarang begitu. Ya hancur kok. Tapi orang-orang Muslim apa? Mereka justru senang. Ya, mereka Yakni apa? Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala Surga dengan jalan pintas Yaitu medan perang Maka itu yang dicari oleh para sahabat Hada ma wa'adamallahul Ini yang dijanjikan Allah Benar Ya Sehingga apa? Allah berfirman fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut mereka, tapi takut hanya kepada Allah. Jangan takut kepada berhala, berhala kepada danyang-danyang, kepada nyai roro kidul dan lain. Hanya takut kepada Allah. Ini melahirkan akidah yang kuat, sikap yang kuat. Ya, karena apa? Dia tahu tentang Allah, makrifatullah, mengilmui, kenal Allah itu siapa. Ya. Maka untuk bisa makrifatullah mengenal Allah itu jalan yang paling pokok, jalan yang paling utama mengenal Allah yaitu mengenal nama-nama Allah, mengenal yakni sifat-sifat Allah itu yang paling pokok. Karena asma nama itu menunjukkan apa? Sifat. Ya, kalau Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kalau kita paham Allah itu Rahman Allah itu Rahim Rahman dan Rahim ini diambil dari kalimat Rahmah Rahman dari kalimat Rahmah Rahim juga kalimat Rahmah Maka kalau Rahman ini berdiri sendiri maknanya Rahim. Kalau Rahim berdiri sendiri maknanya Rahman. Kalau Rahman dan Rahim ini bergandeng berjejer dalam satu kalimat, itu Rahman itu maknanya Maha Pengasih yang amat sangat. Tidak peduli kafir, tidak peduli anti Allah, tidak percaya Allah. Oleh Allah diberi kesehatan. Oleh Allah diberi kekayaan. Oleh Allah diberi istri yang cantik-cantik, diberi oleh Allah wajah yang ganteng-ganteng, ya. Orang yang anti Allah tidak percaya Allah itu ganteng-ganteng, mimpi besar, ya. Oleh di Al-Quran di apa digambarkan ta'annahum khusubun musannada seorang-orang kayu yang di tempelkan di senden non tembok itu gitu tapi gagai kan wetok pedih ganteng ya itu tapi kafir kafe tapi anti Allah komunis ateis itu demikian ya ucapannya menarik hati ini ya tapi Allah sifatnya ar-Rahman di dunia ini walaupun kamu ingkar kepada aku tak kasih ilmu Walaupun kamu ingkar kepada aku, anti kepada aku, tak kasih rezeki. Ya, tak kasih kesehatan, tak kasih kekuatan, bahkan rezekinya kita tahu, Ya, orang muslim itu ya yang hilap kegeri tapi kalau orang kafir yang hilap mobil mobilnya hilap gila ya nah, itu itu Ya, jadi ekonomi mereka enak. Sehingga Allah Taala berfirman, "Wala taghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil." Kamu jangan terperdaya dengan bebasnya orang kafir itu bergerak di dalam negeri. Ya. Ya, mau apa? dan sah dinektot laki perempuan bebas orang Islam ojo mana dansa musiknya ha haram lah sah karo lanang wedok apa mana pakaian nyeneng lo ndak kira itu Allah kasih peringatan jangan kalian terperdaya tergoda terbius tertarik hurur ya itu dengan bebasnya mereka Jangan kamu tertarik dengan kekayaan mereka. Jangan tertarik dengan kecantikan, kegantengan mereka. Jangan. Ini Allah sudah ingatkan. Dunia ini mata unqalil, kehidupan yang sedikit. Ya. Itu. Maka Allah Ar-Rahman yang diberikan Allah yang punya nama Ar-Rahman dengan sifatnya Allah yang maha pengasih yang amat sangat walaupun kufur kepada Allah walaupun tidak percaya Tuhan ya walaupun memerangi agama Allah memerangi syariat Islam agama Allah masih dikasih sehat lu aku lu mati-mati wajah aku ngenyek nabi ya opo aku padahal ngenyek Quran ngenyek lho ya opo ya, ya itu demikian justru sing gak mati-mati ku sing luwe nemen nek sing langsung yakni kontan adapi dunia itu gak sepi gak sepiro soalnya langsung diperutes mati langsung lah nek sampai mati menis umure tambah gak karu karuan ya nah, itu demikian jadi Allah Ta'ala Ar-Rahman Ini Kemudian Allah Ta'ala juga bersifat Ar-Rahim Maha pengasih Yang khusus untuk orang-orang yang beriman Ya yang khusus untuk orang-orang yang bertakwa selain beriman dan bertakwa tidak dapat kasih sayang Allah tidak diberikan kepada selain orang beriman dan bertakwa ini Allah ini maha pengasih yang khusus nah, itu demikian ya ini oleh para ulama sebagian ulama ditafsirkan ini sifat Allah nanti di akhirat kalau sudah dunia ini hancur ya Alam kubur ini juga diganti alam akhirat. Alam barzakh pemisah antara dunia dan akhirat sudah hilang. Yang ada alam akhirat akhirat. Ya. Maka disebut yaumuddin. Ad-din maknanya al-jaza, balasan. Hari pembalasan. Kalau menanam baik, balasannya baik. Kalau menanam kejelekan, balasannya kejelekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal sebesar dzarrah, inti atom sangat kecil dzarrah itu sesuatu yang kecil dari yang kecil. Ya, pokok bahasa Indonesia ini gak ono. Ya, di apa terjemah Departemen Agama tahun 70-an Darro itu biji sawi nah, Setelah tahun 90 Atom Setelah 2000 inti atom Lah sing bener sing bener kabeh <laughs> Karena apa? Sesuatu yang kecil dari yang kecil yang diketahui orang Ya roh, Allah melihatnya maknanya Allah didelok tok karo Gusti Allah enggak. Ya roh itu Allah akan membalasnya. Maknanya Gusti Allah delok itu delok bakal dibalas Itu begitu. Jadi kebaikan sebagai Allah akan balas. Kalau nanam kebaikan, kalau berbuat baik. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra Kalau ini kita imani, kita yakini. Ya, kita akan tetap beramal soleh walaupun sedikit akan terdorong hati kita Katakan mau sodako gak duit duit mek 500 perak. Ditokno itu. Ono hitungannya nang Gusti Allah dinten ya dapat kita nggak ada hitungannya. Ya, itu. Tapi nek duit miliatan terus 500 perak ya kenem <laughs> ya, ah, itu gitu. Maknanya miskola dapatin yani khairah yaro itu yani walaupun sebesar biji Ya sekecil apapun Allah itu akan memperhitungkan, mempertimbangkan berdasarkan keimanan. Oleh karena itu Rasul mengatakan as itu burhanun. Sedekah itu burhan, penjelasan. Iki lo imanku. Nek duit-duit miliatan ini ya miliatan. Ya. Bukan miliar ini tapi ini jutaan enggak. Kalau duit miliar ya sodakoni dan Kalau duit duit jutaan ya sodakoni jutaan. Ya itu begitu. Burhan bukti nanti di hadapan Allah. Oleh karena itu Rasulullah dan para sahabat kalau sodako ya nggak pernah takut melarat itu nggak pernah karena dia tahu betul yakin betul Allah akan membah. nggak ada sia-sia itu tidak ada. Karena Allah melihat maka amal jariahnya, sodakonya itu hanya karena Allah. Karena dilihat Allah, tidak, karena dilihat manusia. manusia. Ya, ini karena punya ilmu makrifatullah mengilmui tentang Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Diambil dari kata-kata Rahmat pengasih, penyayang. Eh, itu demikian. Ya. Jadi Ar-Rahim ini sebagai ulama tafsirkan, jelaskan, terjemahkan ini sifat Allah di akhirat nanti dibalas itu. Ya, dibalas. Begitu pula dosa. Ya. Sekecil pun akan dibalas oleh Allah Taala. Ya. Dosa besar yang dianggap ringan oleh orang-orang sekarang ya itu sampai di mes, medsos itu nggak ada pun kalau kita buka anu kecuali ada riba membuka aibnya orang lain apalagi orang-orang terkenal jadi untuk mengungkap aibnya itu gampang sekali ya padahal mengungkap aibnya orang lain yang berbuat dosa berbuat salah itu Allah subhanahu wa ta'ala umpamakan memakan daging bangkai saudaranya athibu antakula lahma akhi maitan fakarihtum Apakah kamu senang makan daging bangkai saudaramu? Fakarih kamu tentu kamu tidak akan senang. Ya, Nah, itu demikian. Maka di masa Rasul, di masa sahabat, nggak ada satupun yang membicarakan aibnya. Kalau ada orang bicara aib, maka sahabat akan berkata, kamu keluar dari sini atau saya yang keluar. Tapi apa? Telinganya ditutup dulu. Begitu orang bicarakan aib orang lain langsung ditutup. Karena apa? Sahabat menganggap ini perkara yang sangat besar. Apalagi kesalahannya orang lain. Itu sama dengan makan daging bangke saudaranya yang berbisa. Ya, yang berbisa bisa membinasakan orangnya yang makan. Kalau makan daging bangke tidak tidak binasa, tapi bangkai yang berbisa. Ya, kenapa? Aibnya orang alim tidak boleh dibicarakan ditutup ya kalau aibnya orang biasa saja tidak boleh apalagi orang alim kalau itu disebab maka akan terputus orang lain untuk mendapatkan kebaikannya mendapatkan ilmunya karena apa aibnya dibuka ya itu ini. ini yang dianggap biasa saat ini ya di warkop riba ya bicarakan aibnya ini habis bahas ini bahas ini ngalor itu bahas aibnya oh orang di gerdu gardu ya di pos kamling ya itu itu yang dibahas apa aibnya oh orang Gini. tanpa terasa karena pas sudah menjadi biasa ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, itu. Padahal ya itu sangat dilarang oleh Allah Taala. Maka nanti Allah akan balas. Ya, apa yang dikeluarkan dari lesan kita ya wa ma yalfadhu wa illa ladaihi raqibun wa ati tidaklah lesan ini melafatkan satu kalimat kecuali ada rokib dan atid. ada yang nyatet juga ya nah itu demikian maknanya apa diperhitungkan makanya Rasul kasih satu kaidah di dalam mengeluarkan kalimat dari lesan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dari dan hari akhir Falyakul khairan awliyasun Hendaklah berkata yang baik atau diam Diam dari berkata yang baik dapat pahala ibadah Ya, eh, itu demikian Jadi Imam Syafi'i di dalam menjelaskan hadis ini Beliau mengatakan man aroda ayyatakallam. Barang siapa yang ingin berbicara, inginkan ingin mengeluarkan kalimat dari lesannya, fal yufakir, hendaklah berpikir dulu. In kana lahu khairan kalau kata-katanya itu ada kebaikan, perkataan yang baik, ya, fal yakun ucapkan tidak apa-apa. Wa ingkana lahu syarron jika kata-kata kalimat itu yakni kalimat yang jelek atau kalimat yang baik mendatangkan kejelekan ya ada baik mendatangkan kejelekan kalimat ini bener aslinya tapi apa gak anak kegegeran wong sak kampung lebih baik dijogo aja diomong omong kita tak omong mau isok carok masal ya dinyatakan itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar maka hendaklah dia apa? Berpikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata dari dari lesan. Itu juga ini kaidahnya. Ya, karena mengeluarkan kata-kata itu adalah apa? Uh, iwa ibadah. Nah, itu demikian. Ya, ini semua itu dibalas. Ya, ya mungkin hari pembalasan. Maknanya pembalasan itu apa? Kalau nikmat dibalas nikmat tidak ada putus-putusnya. Kalau siksaan dibalas penderitaan yang tidak ada henti-hentinya. Maka ahli surga disifati oleh Allah Ta'ala yang dijelaskan lewat lesan Rasulnya ya nggak ada orang surga itu perak, nggak ada orang ahli surga itu kencing ya nggak ada keten umbelen nggak ada Lo kok berak, enggak kencing itu ya apa? Makan itu enggak ada batasnya kalau di dunia. Jenengan makan dia ya, makanan paling enak saat dunia. Ya, pernah saya baca itu makanan paling mahal itu sak mejo ini ya sudah juta. Satu meja itu loh sudah juta. Ya, itu. Ini katanya paling enak. Coba kalau ini satu meja Nah kalau makan 6 meja kira-kira enak nggak? Walaupun 60 juta. Jawabnya apa? Nggak enak. Satu piring enak. Tapi kalau makan tiga piring nggak enak. Maka definisi enak di dunia ini relatif. Itu dunia. Sing enak itu pas mangan nek ini iki keluwen kali Kairan itu enak wis masih segotok itu loh itu begitu ya ini definisi enak itu sudah ah itu ya mbak definisi lezat makanan enak itu ya apa kira di dunia itu begitu tapi kalau akhirnya enggak jenengan makan durian gak ngarah mendem Jangan makan begini lima ah, dan enaknya lebih enak sana itu terus ya itu Gak ada dindingnya itu merasakan nikmat. Begitu pula penderitaan di akhirat itu. Kalau sampai di dunia ini dipukuli, digebuk Saya pernah punya teman itu disiksa. Ya, kena kasusnya apa ini dulu Imron belajar pesawat Wila itu ya itu disiksa itu digebuk oleh 90 kali. Jadi punya kekeringan. Gak loro aja tak takoni. Tak hitungi karo aku. Digebleksan Allahu Akbar. Uh, lorone setengah mati. Ping siji loro telu papat lima mari ping 15 wis gak kerasa maneh wis mek dut dut ngono tok. Iya sarape wis mati. Kalau di akhir di neraka enggak. Ya, di dalam surat Yasin itu badalnahum junudan ghairaha kalau adab ya kami gantikan ka, ka, kulit yang anyar maneh gosong ganti kulit gosong ganti kulit gosong nggak ada intinya nggak bisa mati ya kalau di dunia ini bakar lebih dari 70 persen nggak kerosol bisa lu sampai ngobrol kan rasanya ya kenyonyong obat nyamuk kenyonyong rokok aja sudah loro nih gak karu karu karuan ya itu gitu ini udah ya kena 90% luka bakar mati ya 70% ke atas sudah gak terasa awalnya sudah gak terasa syaratnya mah Lo itu demikian. Ini dunia tapi di akhirat nggak ada. Yang namanya adab akhirat itu nggak ada berhenti, tidak indah, diganti terus. <coughs> Lupa sampai Sukron <coughs> Ya mau kata Ya adin ya Fadzal adin ya Silakan Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Yakni asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Jadi masuk sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Diambil dari kalimat rahmah Allah Ta'ala berfirman Wa rahmati wasiat kulla syai'in Fasa'aktumuha lilladina yattaqun rahmatku wasiat luas meliputi kulla segala sesuatu ini isim nakiro di mana saja itu ada rahmat Allah ya di daratan di lautan di dalam tubuh manusia ini ada kasih ada sayang Allah taala sehingga dari asma Allah yang mendekati dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu diantaranya Al-Bir yang baik Al-Karim Maha mulia al-jawad maha jud dermawan ar-rauf maha pengasih al-wahhab maha pemberi itu masuk makna yang berdekatan dengan ar-rahman dan ar-rahim ya itu demikian sehingga para ulama mengatakan hadhil asma tataqarabu ma'aniyah wa tadullu kulluha ala tisafir rabb jadi nama-nama ini berdekatan maknanya, artinya. Yang menunjukkan atas semuanya itu sifatnya Rob Allah sang pemelihara. Allah sebagai Tuhan pemelihara. Yakni dengan sifat rahmah. Al-bir, al-jud, al-karam. Ya, itu. Jadi ala saati rahmati menunjukkan atas luasnya rahmat Allah. Wa mawahibi dan pemberian Allah. Wahabnya Allah. Itu demikian. Allati amma biha jami'al wujud. Yang rahmat Allah itu um, menyeluruh kepada semua yang ada di muka bumi ini. Yang ada di alam semesta ini ya bihas ma taqtadihi hikmah menurut kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan dikhususkan kepada orang-orang mukmin saat tubuha lilladzina yattaqun nah, orang-orang yang bertakwa ini dunia akhirat sebagian ulama menafsirkan Ar-Rahim ini khusus akhirat Nanti dari pembalasan kan nggak ada kasih sayang Allah pada orang kafir nggak ada terputus sudah. Nggak ada kasih sayang Allah. Kalau di dunia masih ada. Walaupun menentang, walaupun anti Allah, menolak Allah, masih Allah kasih kasih sayang Tapi di akhirat nggak ada. Tapi sebagian ulama mengatakan masih ada Ya, karena dalam Al-Qur'an wa kana bil mu'minina rahima dan adalah dia Allah terhadap orang mukmin rahim, bukan rahman, rahim. Rahim ini pada orang mukmin. Kalau rahman mencakup keseluruhan mukmin kafir. Ya, ini. Tapi terhadap orang mukmin rahim, kasih sayang yang di dunia ini berupa apa? Hidayatut taufik Kemampuan melihat yang benar itu benar dan kemampuan mengikuti kebenaran. Enggak semua orang, Enggak semua orang itu hanya diberikan pada orang-orang tertentu yang diberi hidayah itu taufik oleh Allah Taala. Kemampuan melihat yang benar itu benar dan kemampuan mengikuti kebenaran. Tidak semua orang yang tahu kebenaran pasti dia mampu mengikutinya sebagaimana pamannya Rasul ya Abu Talib tahu yang dibawa Rasul benar bela mati-matian tidak hanya hartanya dihabiskan bahkan nyawanya pun dipertaruhkan di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Rasul ada di sampingnya. Rasul katakan ya ammi kun la ilaha illallah. Wahai pamanku mengucapkan la ilaha illallah. Uhajulaka biha indallah. Aku akan bela dengan kalimat la ilaha illallah di sisi Allah. Tidak mungkin. Ya. Yeah. Nah, itu. Bukan berarti kalau keluarganya Rasul mesti dijamin Abu Jahal, Abu Lahan. Nah, itu ya. Mereka ahli baitnya Rasul. Rasul. Nah, itu Ya, itu. Jadi masih pamannya, masih pakdinya keluarganya Rasul. Ya, nah, itu demikian. Dia tahu tapi tidak semuanya. Wa alina batila batilan warzuqna ijtinaba. Perlihatkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil dan beri kami kemampuan rizik untuk menjauhinya. Jadi hidayah itu taufik itu kemampuan melihat yang benar itu benar dan kemampuan mengikuti kebenaran. Kemampuan melihat yang batil, yang salah, yang haram itu haram dan kemampuan menjauhi perbuatan haram tersebut. Tidak semua orang yang tahu itu haram, ya kalau dilakukan berdosa nantinya akan diadab dengan nerakanya. Tidak semua orang yang tahu akan hal itu pasti mampu menjauhinya. Tidak. Ya, para pezina yang dilokalisasi kalau ditanya mas waktu sampai zina sadar tidak melakukan itu so jawabnya nopo sadar buatan Mboten sadar semaput nih. Koruptor waktu korupsi pindahkan akar rekeningnya dia, dia sadar kalau dia tidak berbuat tidak kena. Ya, itu sampai takut tahanan KPK itu ya. Eh, itu. Para koruptor itu yang nilem uangnya negara itu sampai nanya. Gak sadar sampai waktu melakukan, ya sadar. Ya, gak sadar semua ah. tak. orang yang judi, orang itu sama ngaku sama ini dosa itu sadar enggak? Jawabnya sadar. Lu apa? Padahal dongane itu robana di Jangan lupa Jaluke swarga sampean takok kita umur ngomong Sampeyan iki kepingin mlebu neraka ta swarga? Swarga, tapi si kile melangkah nang ngerokok Karena apa gak oleh hidayah tuh tahu Kemampuan itu Allah yang ngasih. Ini sifat Allah Ar-Rahim khusus pada orang mukmin di dunia ya. Kalau di akhirat jelas sudah ya. Itu demikian iki sing piro bahasane sik dua asma <laughs> ya Rahman Rahim ya ini Albir wal Karim Al Jawad Ar Rauf Al Wahhab ini sama semakna dengan ini semua itu tercakup dalam makna Ar Rahman Ar Rahim eh, itu demikian ya maka kalau kita mengilmui tentang Allah dengan iman pada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim maka kita nggak akan jadi orang putus asa. Ya, ngelakoni dosa, mau limo dilakoni. Ya, tetap masih ada harapan untuk masuk surga, untuk bertau, Nggak akan jadi orang putus asa. Ya, karena Allah Maha Ar-Rahman Maha Ar-Rahim. Nah, itu demikian. Ya, maka nggak jadi orang berputus asa ini hikmahnya. Walaupun dia kepreset ke jurang yang sangat dalam dari perbuatan dosa, perbuatan dia akan bangkit itu. Ya, yeah. Allah Ghafur, Maha pengam, Pengampun. Ya, yeah. itu karena kasih sayangnya Allah kepada hamba, hambanya itu demikian. Jadi nggak ada sifat putus asa, wah nanti akhirnya nggak ada. Ini Makanya mengilmui tentang Allah ini sangat penting. Supaya apa? Kita ini bisa cinta kepada Allah. Supaya kita itu bisa takut kepada Allah. Supaya kita itu bisa apa? Berharap kepada Allah. Dan tidak putus asa. Ini. Ini mengilmui tentang Allah. Ya, ini. Jadi ini sangat penting menimbulkan rasa takut ini karena melahirkan kemampuan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan ke neraka. Ya, itu gitu. Dan rasa cinta itu akan melahirkan apa? Cinta dan roja ini akan mengharapkan apa? Akan melahirkan satu apa? Semangat untuk beribadah. Ya, well, kan hartanya nyawanya pun dipertaruhkan. Gitu. Ya, karena apa? Karena saking cintanya kepada Allah mana mungkin bisa kita cinta kepada seseorang kalau nggak kenal. Sampai dia ini pacaran gendaan karo ya, karo pacar karo gendaan ya. Kira-kira kan nggak kenal gak ya? Mesti kan kenal kenal wajar itu iya, pinter ayu ya kulitnya putih hidungnya mancung ya lambungnya kandowe ya. <laughs> nah itu kriteria orang cantik itu kan hidungnya mancung kuning kulitnya gak ireng ya kalau ireng <laughs> gak ganteng irungnya pesek ya gak ganteng ya itu makanya wong Arab karo wong Jawa gantengan wong A Iya, soal hidung itu itu kriteria hidung mancung. Terkedua kedua kado. Nek lambe kado itu kan Ya, itu kenal. Ya, itu timbul rasa cinta. Ya itu demikian. Kalau nggak kenal nggak mungkin. Begitu pula takut. Ya, nah, itu. Kalau kita nggak nggak takut kita, eh, kita nggak kenal nggak takut kita. Ya, tahu-tahu ngomong jabat, ya berlalu ini koyok ini gak ngerti jenderal ya barang ngerti ini jenderal wedi <laughs> biasanya ngomong tanggung jebak aja akhirnya apa mikir ya takut timbul karena apa kenal makanya makrifatullah mengilmui tentang Allah itu perkara yang sangat pokok yang sangat penting untuk melahirkan rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, rasa mengharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu demikian. Ya, nah, makrifatullah yang paling utama ini mengenal nama Allah dan sifat Allah. Itu begitu. Allah as Maha mendengar. Ya, nah, itu. Ya. Allah Maha mengetahui ya'lamu bidati sudur yang di dalam hati saja diketahui oleh Allah. Ya. Itu. Jadi di dalam hati ini kan paling tersembunyi, nggak ada orang bisa tahu yang hati ini. Malaikat saja nggak ngerti, tapi Allah tahu. Ya, itu kalau dinisbatkan satu orang lah dunia ini berapa miliar orang. Allah itu tahu. Jadi orang per orang di masjid ini Allah tahu hatinya. Kalau kita tidak tahu walaupun di hadapan kita berhadapan dengan kita ya aneh mati tapi tidak ngerti hati ini berdetekan. <laughs> ya kita tidak tahu Allah maha tahu Lihat begitu saat dunia berapa miliar orang ya maka nanti dengan kita meyakini ini kita semakin takut kepada Allah Ya. Jadi kalau di dunia ini ada Bawaslu Badan Pengawasan Pemilu, ada Waskat pengawasan apa? <laughs> ada macam-macam ya. Nah, itu gitu. Kalau orang mungkin nggak perlu diawasi, wes orang sih ngawasi. Ya. Gak masih ini kan tetap Bahkan bersendirian pun nangis takut masih bangun malam itu mati Nangis karo Gusti Allah. Ya, tapi demikian. Wong nangis itu apa susah? Jawabnya ya nopo. Justru orang nangis di tengah malam itu karena takut kepada Allah itu mendatangkan kebahagiaan. Rasa-rasa kebahagiaan tidak ada, tidak bisa dimiliki orang-orang yang kaya, orang-orang yang ahli dunia tidak bisa. Juga. Orang yang baca Al-Quran kemudian nangis menangis, orang yang sholat kemudian sampai menangis, itu kebahagiaan. Orang sodako itu bisa nangis. Ya, itu. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dan bahagia yang sebenarnya di dunia ya ada pada itu, ada pada ibadah ketaatan kepada Allah. Untuk melahirkan ketaatan ini ya mungkin mengilmui tentang Allah. Itu demikian. Ya. Ini, karena waktu terbatas ya, barangkali ada pertanyaan monggo dalam bab ini atau yang lainnya, silakan. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Ya, Allah sungguh alasan rabbikum Ya, yang ketika terlahir di dunia ya yang keluarga dan lingkungannya muslim ya peluang besar untuk jadi muslim ya dan mereka yang kafir dan jadi ya eh, pertanyaan saya apakah setiap manusia khususnya termasuk orang-orang kafir masing-masing pernah tampakkan eh, kebenaran gitu sehingga dia ingin sekali untuk sarankan kepada kita cuman mungkin hawa nafsunya yang menghalang atau ada maksudnya yang benar-benar Allah tidak tambahkan Iya. Seperti halnya kan Abu Talib itu mengakui kalau Iya. Iya. Apakah? Iya. Semua orang. Jadi begini, ya seluruh manusia ketika ada di tulang sulbi bapaknya ini sudah diambil perjanjian itu namanya lisanul fitrah sehingga dilahirkan dalam keadaan fitrah alas sudah rabbikum syahidnya syahidnya ya eh, ah, itu bukan aku ini Tuhan iya ya kami bersaksi ini perjanjian sudah maka Nabi bersabda kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dilahirkan fitrah. Islam lahirnya sehingga sebagian ulama mengatakan bayi yang lahir dalam fitrah meninggal ya sebagian mengatakan boleh disolati boleh dimandi masih fitrah ya ada demikian dua anak nasrani ustaz iya masih fitrah ya itu demikian ini sebagian ulama ya ada apa uh, eh, istilah juga ya nanti itu bahasanya ada di dalam kitab Maharijul Qomul ya itu. kemudian ya maka fajtalat humusayatin dilupakan oleh setan tentang perjanjian ini maka Rasul bersabda ya Faabawahu yuhawidani wa yunasirani au yumajjisani maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi yang menjadikan dia Majusi yang menjadikan dia Nasrani ini yang memola orang tuanya ya itu demikian di dalam riwayat yang lain secara luas dinul mar'i ala khalili. Agamanya seseorang tertolak menurut apa? Khalilnya, teman dekatnya yang kasih sayangnya itu. Ya, secara umum. Nah, itu demikian. Maka sekali lagi kita kembali kepada iman kepada kodrat dan kodrat Allah. Bayi yang ada di rahim ibu 40 hari yang ketiga ya itu ditetapkan apa setelah ditiupkan ruh Fayumaru malaikat itu dikasih rezeki rezekinya kaya miskin itu sudah ditetapkan 40 hari yang ketiga 120 hari wajah ini meninggalnya Kenapa langsung meninggal? Karena sudah orang meninggal pasti pernah lahir. Lahirnya Surabaya, meninggalnya di Makassar. Lahirnya Makassar, meninggalnya di Sidoarjo. Itu sudah ada catatan semuanya. Nanti ada yang meninggalnya ketabrak truk, ada yang meninggalnya karena virus mesin, macam-macam. Ada catatannya sudah. Ya, ini. Jadi sudah ada catatannya. Nah kalau sahabat itu iman ini makanya sahabat itu di dalam berperang tidak pernah takut mati. Kalau catatannya gak mati di medan perang, masih peluru itu berseliweran nggak arah kena. Lalu itu gitu. Lah masih ya, oh masih mikir nduk bangker tahu-tahu belum ndukure ambil itu begitu ya. Makanya jangan takut mati muslim itu tidak pernah takut mati. Ya, itu hidup. Gitu. Nek dorong wayai dorong. Ya, itu hidup. Belum wayai. Ya saya pernah ngalami kecelakaan dua itu. Wah itu ya Datang orang nolongi saya dikira saya ini mati. Saya bangun tak kira mati Pak sampai. <laughs> nah, anehnya orang-orang orang kayak gitu ya. Sampai duwe cekelan nopo Pak. Cekelan pabrikan. Ya. Sampai wajud tuh dari sudah lari 80 ada mobil belok tau ya. jede jedek. <laughs> ya. Eh, eh, tapi ya kodarullah besar tuh nggak ada yang mata lah itu begitu Allah Taala semuanya ya, jadi Allah sudah tentukan ketika kita di kita eh bapak ibu kita bahkan tidak hanya itunya sorga nerakanya itu juga sudah Allah Al-Qahar Maha Pemaksa sampai dipaksa lahir ya untuk bapak ibu Nasrani gelemelin nggak kira-kira <laughs> sing disalami ibu enggak kendak Allah itu aku bapakku becak rek Rubien aku dilairno anake Pak Jokowi. <laughs> Iya. Ndak mau Allah aku maksa dipaksa kita. Ya, tapi Allah ngasih jalan. Walaupun kita itu lahir di anaknya orang kafir, kalau Allah kasih hidayah. Makanya Rasul sebagai saksi bagi umat Islam, umat Islam sebagai saksi bagi orang umat lain Nanti pertanggungan jawab di akhirat itu berdasarkan kamu dulu pernah dengar yang namanya Islam enggak? Iya, punya tetangga muslim apa enggak masuk Islam, kena dia neraka. Iya. Nah, itu benar. Kalau kita saksinya Rasul, orang Islam mau bunuh rokok karena apa enggak ngikuti Rasul. Aku biar nonton ini kok awak mau melenceng ini, loh itu begitu. Ya, itu, itu saksi. Ya, jadi ya muyasar lima kulikola. Sahabat tanya ya Rasulullah lek wis kabeh no melarat sugini, swarga neraka lah amal yo ya opo kanjeng Nabi jawab dhewe iki. Yo ya opo jalan? Ya, nah, itu gitu. Jawabnya Rasulullah baik malu itu Beramal menurut kehendakmu. Apa apa menurut kehendak kita. Jalan sudah jel, jalan rokok jelas, jalan suarga jel. Sampean pilih di tapi milih suar, tapi sikile aku nang merokok, <laughs> ya, nah, itu tuh banyak. kabel kepingin swarga, sampean nato iwong sa Indonesia. Ya, ya itu. Tak kabeh kepingin suar? Kok gak gelem karo syariat Islam? oh kok gak gelem syariat Islam? Hmm? Takut ono anggota dewan itu semakin apa? Mayoritas mus muslim. Lah kok gak cobaan kok syariat Islam bisa bisa nah. <laughs> ya, itu segilu ae 10 tahun ae cobaan. <laughs> gak gelem tapi ini njaluk robana atina fid Kalau syariat Islam gak gelem. Ya syariat londo sen seneng lho iki repot iki kaya ngene. Lho <laughs> ini ya nah, itu gitu tapi sudah ada ada ketetapannya sudah ya makanya dari situ itu nanti Allah akan mudahkan menurut ciptaan dan dapat hidayah nanti ya nah, itu demikian Abu Talib ini semua itu dengar melok-melok hidayah itu Jenengnya harus wis tani ya ngono ya sudah Lo itu begitu Fir'aun itu kurang apa dipamerkan didemonstrasikan mukjizat di hadapannya laut dipecah itu pecah mungkin nggak manusia biasa jawabnya nggak bu nggak mungkin tapi ya guys so iman itu ditonton mempertontonkan mujizat ya nggak iman iman barang wis gelagap gelagep <laughs> ya ketok neraka ketok swarga itu aman nabi rabbi Musa wa Harun malaikat gregetek dijumpukno limet lumure segoro dijelepno nang ngene ah itu disumpal ya, ah itu gitu. ya ah itu apa ya, semua itu sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir itu rahasia A. Jangan sok tahu bersikap tak eh, berapa bersikap tahu tak takdir jangan ya aku ditakdir ditakdirno sugih kok sugih ta nganggur gak gelem nyambut gawe ya melarat temen temenan karena jalani sugi itu kudu nyambut gawe iya. gak ono nganggur itu gak ono cukup do karo pintar pinter kudu belajar iya. kepingin pinter gak gelem belajar engko ilmu laduni <laughs> tak jodoh nah, ya lho ini biar saya pernah dicerita ada tetangga saya itu dia kiai pinter itu biar di pokon mangap kalau kiai ini didoni ya. <laughs> Mari didoni mulai pinter. <laughs> Innalillahi. Ya kepleke kok nembun. <laughs> Jadi ini ladu. Innalillahi. Ya itu dalam wis jelas dalam pinter. Kuat moco, kuat nulis, kuat menghafal. Kepingin jadi dokter, profesor, jalani mek itu. Nek kuat ngapal, no kita pikir apal, kita ini kapal, kitab ini apa, dijamin pinter. Imam Bukhari itu hafal jutaan hadis. Makanya jadi wong pinter. Ulama dulu itu kitab itu bukan fisutur tapi fisudur. Bukan ditulisan tapi kitab itu dia kan ditanya hadis itu apa? Mereka dobit semua, mampu mengeluarkan hadis bagaimana dia dengan persis gak anak kurang kelas an ini an ini an itu itu hafal nama perawi itu ratusan ribu jutaan itu ulama dahulu makanya dibakar sama tartar itu ganteng soal ilmu ini ilmu Taimiyah itu jutaan habis ya itu gitu mazhab ini hafal mazhab ini hafal mazhab ini hafal ya ya ini kelewatan kaduan ya kita akhiri iya. dengan doa kabar tu majlis. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh